وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمكم الله Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih saja memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya Sehingga kita pun bisa sama-sama berkumpul dan bermajelis Di tempat kita ini untuk kita melanjutkan dari kajian kita sebelumnya dari kitab al-ilm karangan Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih saja berada pada bab yang menyebutkan hal-hal yang wajib dijauhi bagi para penuntut ilmu. Sebelumnya kita telah menyebutkan ketika dia memberikan jawaban atau fatwa kemudian fatwanya tidak diikuti dengan ilmu tidak dibarengi dengan ilmu kemudian wa minha berkata Syekh bin Utsaimin rahimahullah di antaranya pula yang harus dijauhi bagi para penuntut ilmu bahkan bukan penuntut ilmu saja yaitu bagi seluruh kaum muslimin al kibur, ya kibir merasa besar ya al kibur, merasa sombong menolak kebenaran kebenaran yang sampai kepadanya dianggap sesuatu yang sia-sia. Tidak menjadikan dia tunduk kepada kebenaran, tetapi justru membelakangi, menentang kebenaran. Ini al-kibr. Maka pada fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ajma'i tafsir wa abyanahu Maka al الكبرة حق وبنت nas Maka sungguh Nabi SAW telah menafsirkan dengan sebaik-baik tafsir dan sejelas-jelas dan seterang-terangnya keterangan dia menyebutkan al-kibur batrul haq wa nas yang namanya al-kibir itu batrul haq menolak kebenaran sudah sampai kepadanya bukti-bukti tentang penyimpangan si fulan si alan saja terus bersamanya sudah sampai kepadanya jalan-jalan kebenaran tanda-tanda kebenaran juga tidak mau diikuti nah, makanya seperti ini al kibar menyombongkan diri dengan berbagai alasan Ah, kata guru saya kan seperti ini juga boleh. Kan ada ulama yang lain membolehkan. Seperti itu. Akhirnya. Kan ada juga yang berpendapat bolehnya seperti ini. Kalau seperti itu keadaannya, ya berjabat tangan sama perempuan aja ada yang membolehkan. Kalau semuanya mau diikuti. Allah musta'an. Wa nas dan dia merendahkan merendahkan manusia. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka wa batarul haq huwa batarul haq ini adalah hadul haq. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Apalagi ya yang kebenaran itu berada di pihak yang dia tidak menyenanginya tidak mau walaupun benar karena bermusuhan dengan orang yang melakukan kebenaran itu seperti orang-orang Yahudi ya mereka benci dengan al-Arab orang-orang Arab karena Nabi diturunkan bukan dari bangsa mereka tapi dari bangsa Arab Padahal bukti-bukti kebenaran akan datangnya Nabi yang terakhir telah ada di kitab-kitab mereka. Dan disebutkan. Namun ternyata Allah mengangkat dari bangsa Arab Nabi yang terakhir, maka mereka pun berpaling. Sudah mengenal al-haq, tanda-tanda al-haq itu sudah ada. Tetapi karena al-haq itu berada di pihak yang tidak mereka senang, mereka pun menolaknya. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum. Ghamtun nas yaitu ihtiqar, merendahkan. Merendahkan mereka. Wa al kibriyai radduka ala muallimik. Dan termasuk dari al-kibriya dari kesombongan tadi yaitu penolakanmu terhadap orang yang mengajarimu al-haq ketika diajarkan al-haq menolaknya orang yang mengajarinya tidak mau diterimanya apalagi dia melihat ah ini juga dulunya ya baru aja keluar dari lembah hitam umpamanya sekarang kok sudah sok-sok terus menasihati siapa dulu engkau kita tahu kita sama-sama oh sekarang sosok Ali. nah ini ada tanda-tanda dalam hatinya al-kibir diingatkan kebenaran tidak mau tahu wa tatawuli alaihi wasul adab mah kemudian pada dirinya ada kecongkakan dan adab yang buruk bersama orang yang mengajari dia wa aidan istintafuka amman yufiduka mimman huwa dunak termasuk juga diantaranya ya istingkaf engkau merendahkan orang yang memberikan faedah kepadamu sekalipun yang memberikan faedah itu orang yang tingkatannya di bawah level kita kalau dia mampu memberikan manfaat kepada kita maka kita terima bukan hanya yang di atas terus yang diambil jadi ilmu itu diambil dari beberapa tingkatan bisa dari atas bisa maksudnya dari tinggi tingkatannya, bisa yang selesai sama-sama atau yang lebih rendah tingkatan dari dia. Kalau itu memang kebenaran, maka dia harus terima. Jangan menilai oh ini baru belajar. Siapa tahu mungkin dia banyak menelaah atau banyak membaca sehingga banyak mendapatkan faedah. Nah, ini juga termasuk al-kibr. Merendahkan, memberikan faedah kepada dia ternyata yang memberikan faedah itu tingkatan ilmunya atau kedudukannya lebih rendah. Ini termasuk kibria. وهكذا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل Inilah yang terjadi pada sebagian penuntut ilmu kerabah ya bila mana ada seseorang yang mengabarkan kepadanya tentang sesuatu dan yang memberitakan ini lebih rendah tingkatan dalam masalah ilmu maka dia merendahkannya dan tidak mau menerimanya apalagi baru belajar aja sudah menegur-negur kita apalagi ya kalau memang salah atau ada amalan yang lainnya juga sama-sama kuatnya maka kita berlapang dada wa tafsiruka anil il anil amal wa bil ilm wa hurman nas'alullah al afiyah ya peremehanmu atau apa yang yang meremehkan mengurangi dari ilmu dari amal untuk berilmu ini sebagai tanda ya hormat terhalangnya dia dari kebaikan kalau memang yang disampaikan itu kebenaran ya kita terima bisa jadi kita mungkin luput namanya ilmu itu luas Ya, semua orang tidak bisa mencakup seluruhnya. Maka kadang ilmu itu ada pada bagian yang ini, ada juga kadang pada bagian yang lain. Ya, memang ada sebagian ulama kadang menguasai beberapa jenis ilmu, tapi ada yang sebagiannya dia lebih mungkin umpamanya di mustalah hadis. Ada yang lebih mungkin di usul fikih, ada yang lebih mungkin di apa ini masalah warisan. Nah, masing-masing ulama itu kadang memiliki bidang-bidangnya yang dia mungkin di situ. Maka nasal afiyah. Kita mohon kepada Allah al-afiyah. Wa hadza al-qa'il maka dari ini telah berkata, sedang berkata orang berkata, atau menyebutkan orang berkata, al-ilmu harbun lil fata al muta'al. Kasairi harbun lil makan al Ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang kibir rasa tinggi musuh seperti air bah musuh bagi tempat yang tinggi mesti dia mencari tempat yang rendah air nah, ini sifat air ya dia selalu mencari tempat yang rendah untuk mengalir seperti itu perumpamaannya jadi kalau dia kibir maka tidak akan mungkin ilmu itu berada pada dirinya. Wa makna bait kata Syekh Zainin dan makna bait ini annal fadda al muta'ali la yumkin ayyidrikal ilm. Seorang pemuda yang dia merasa kibir tidak akan mungkin untuk menjangkau ilmu ya untuk mendapatkan ilmu. Lianna ilma harbun lahu kasail harbun il makanil Karena ilmu itu akan menjadi musuh atau akan lari darinya sebagaimana dari air bah ya dia akan lari dari tempat yang tinggi makanul ali li'anna al al-ali yanfudu anhu al-sayl yaminan wa shimalan wa nastaqiru alaih karena tempat yang tinggi tadi ya menyingkirkan air tadi ke arah kanan dan ke arah kiri dan tidak akan menetap di tempat yang tinggi. Dia akan terus mengikuti tempat yang rendah-rendah. Kadzalika ini Demikian pula ini, La yastaqir ma'al kibr wal ulu. Ilmu itu tidak akan menetap kalau orangnya disertai dengan kibir ulu merasa tinggi. Ya, merasa sombong. Warubbama yasrubul ilm bisa bagi Bisa jadi ilmu itu akan hilang darinya dengan sebab itu. baru belajar setahun dua tahun sedang membantah ulama baru ulama si Robi si Ubay al Jabir si Abdul al dan masih yang lain siapa dia dan siapa ulama nah sudah membantah sini sana sini seperti Hajuriyin nah peran membantah si Ubay peran membantah si Abdul Bukhari dan memata Serobi Allah Musta'an baru muncul nah kemudian sudah bisa membantah para ulama nah, ini namanya su'ul adat yang menginginkan wajah-wajah manusia berpaling dari para masyih kemudian kepada kepada manusia menuju kepada Ini kiber. Ya, harus dijauhi baik penuntut ilmu ataupun kaum muslimin secara umum. Nabi juga telah mengingatkan kepada kita Leduhul jannata man nafi fi qalbi mithqala min Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji yang paling kecil dari kesombongan. Iya. Kalau memang ada ya kita tepis bagaimana cara. Nah, namanya manusia penuh dengan kelemahan. Kadang bisa aja muncul hal yang seperti itu. Nah, kita berusaha. Nah, dilawan. Disingkirkan hal-hal yang seperti itu. Karena akan merusak amalan kita. Kemudian berikutnya yang juga harus dijauhi at asuk lil madhahibi wal arok Ya. Yang harus dijauhi ta'assub fanatik terhadap madhab madhab wal arok dan pendapat-pendapat. Nah, ini juga tidak boleh. Tidak boleh ta'assub. Ya, kita belajar mazhab hanya untuk mempermudah memahami Alkitab dan Sunnah, bukan sebagai sesuatunya jalan untuk beragama. Maka asyik bisa menyebutkan Fajib ala talab ala talab ilmi ayat yatakhallan an taifa wal maka wajib bagi penuntut ilmu untuk menghindarkan dirinya dari ta'ifiyah ta'ifah ta'ifah kelompok-kelompok wal hisbiyah hisbiyah jangan dia yang bikin hizbiyah bihaitu ya'kilul wala wal bara ala ta'ifatin mu'ayyinatin atau ala hizbin mu'ayyinin yang mana dia mengikat ya al-wala wal baroknya cinta loyalnya dan antipatinya berlepas dirinya dia membangun ini di atas toifah tertentu atau ala hizbin mainin atau ya hizbiyah tertentu bukan di atas kita wa sunnah nah ini seperti ini hizbiyah tidak boleh terasuk. Nah, sekalipun mungkin dia yang mengarahkan kita kepada kebenaran dahulunya, tetapi kalau dia akhirnya memiliki pemahaman yang seperti itu, kita tinggalkan. Ya memang berat. Sudah terlalu cinta kita kepadanya. Ya, Kemudian untuk melepaskan diri itu susah, ya mau tidak mau kebenaran berhak untuk diikuti daripada individu-individu seseorang. Memang berat. pernah merasakan ketika kita sudah senang sama ustadz ini, ternyata ustadz ini melenceng dari kebenaran. Jatuh dalam hizbiyah. Memang susah untuk langsung menerima. Ya karena kita sudah tahu itu salah tapi ketika orang itu disebutkan keburukan-keburukannya kadang masih ada asarnya di dalam hati kita. Nah seperti ini kita bagaimanapun al-haq menjadi prioritas daripada yang lainnya. La syakka khilafu manhaj salaf. Maka yang tidak diragukan lagi ini menyelisih ya jalannya salah, Manhajnya salah. Ya siapapun dia ya banyak teman kita, guru kita, kenalan kita, atau bahkan saudara kita kalau dia memang ya lebih memilih jalan yang lain ya kita tinggalkan. Alhamdulillah lebih kita bahas kita ikuti. Fasalafus salihu laisu ahzaban balum hizbun wahdun. Maka salafus salih mereka tidak berahzab-ahzab, tidak berkelompok-kelompok, tapi mereka hanya satu hizib. Nah, satu satu hizib. Ini salafus salih. Maka ketika dia mengaku salah, sementara penyimpangan-penyimpangan terus ada pada dirinya, dan terus diingatkan tidak mau berubah, ya sudah selesai. Sekalipun dia mengaku salah, maka salah tidak akan mengakui dirinya. Karena sekarang ini di mana-mana kata-kata salah ini betul-betul disenangi. Sehingga semuanya mengaku saya salah, saya salah dan saya salah. Seperti wahda Islamiyah. Dulunya ketika bertemu dengan salaf apa katanya? Salah pikir. Allah mustahil salah pikir. Nah, sekarang ini karena salaf sudah dikenangi oleh masyarakat muslimin tidak malu-malu untuk mengatakan kami juga salah salah soleh dunia belum banyak mengikuti menghina dia nah sekarang ini dia sudah mulai mengaku sehingga kitab-kitabnya ya kitab salah satu yang dibahas subuhat, Kitab Tauhid nah tetapi mereka pahami mereka pahami sendiri atau sesuai dengan kemauan mereka yatadawwuna tahta qaulillahi azza maka mereka bergabung ikut serta dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi salafus saleh hum tammakumul muslimina min qabl huwa tammakumul muslimina min qabl dialah yang menamai kalian ya al muslimin sejak dahulu Nah, dari dahulu sebelum adanya ahlul ahwa, ya yang namanya muslimin yang muslim salafus saleh. Dahulu. Ya, ya amalan salafus saleh di amalannya kaum muslimin. Tapi sekarang ini banyak mengaku muslimin tapi amalannya sudah jauh dari amalan muslim yang sebenarnya. Ada yang lewat politik masuk di dalamnya. Ada yang ya jalan-jalan, senang jalan-jalan, bisa ke kota ini, bisa ke kota itu. Ada yang mau menegakkan la ilaha illallah dengan ya demonstrasi di mana-mana Nah, ada yang ingin memadukan seluruhnya jadi tong sampah. Ya ada merahnya, ada putihnya, ada hitamnya, ada kuningnya, ada hijaunya, ada birunya, menjadikan menjadikan jadi satu. Yang penting masih sholat, masih mengakui nabinya satu, kiblatnya satu, Al-Qurannya satu. Tidak apa-apa. Jadi garu-garu. Kalau gado-gado masih bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan. Allah mustahil. Hizbiyah. Al-Hajj ayat yang ke-78 tadi ayatnya. Maka kalau hizbiyah wala ta'addad, maka tidak boleh ada hizbiyah. Ya, kelompok-kelompok. Dan tidak ada bilangan ini bilangan itu. Hanya satu. Hizbullah wala muwalata wala muadata illa ala hasabi ma jaa fil kitab sunnah maka tidak diperbolehkan untuk berloyalitas berkasih sayang dan saling memusuhi ya, antipati kecuali di atas Hah? kecuali sesuai dengan apa yang dalam kitab dan sunnah jadi ukurannya Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat tentunya, bukan menurut pemahaman seluruh manusia. Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Ketika di al barok maka dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, bukan di atas mazhab mazhabnya. Nah, hukum tidak akan berubah sekalipun ber, apa, berlawanan dengan sesuai hasil keputusan apa namanya itu sepakatan ijma atau apa jadi hukum hukum itu bisa berubah ketika tiap tahunnya ada pertemuan kemudian ditetapkan hukum hanya berubah-ubah hukum itu maka dikhawatirkan akan menyerupai ahlul kitab yang kitab-kitab mereka selalu diperbaharui disesuaikan dengan kondisi zaman. Mungkin yang dulunya juga mereka meyakini tidak ada boleh tidak boleh berpolitik. Nah, sekarang ini susah sudah tidak bisa berpolitik. Akhirnya bolehlah berpolitik umpamanya. Yang dulunya masih ya memegang syariat Islam, ya laki dipisah perempuan dipisah terakhir ini pas ah, susah perempuan juga harus dibangkitkan anu apanya biar setara dengan kaum laki-laki akhirnya boleh sudah iya sehingga lapangan pekerjaan banyak digeluti oleh kaum wanita ada yang jadi supir taksi perempuan tapi laki-laki potongan ini perempuan kadang jadi kenektur lagi sampai bingung kita kenapa ini orang gaduh dulu di bis ini ternyata pas jalan bis dia yang minta kita uang kenektur dia ternyata Allah mustahil Nah, perempuan jadi pacangan untuk larisnya perdagangan. Ketika mereka taklim, Ya, dipisah-pisah. Lagi perempuan dipisah. Lalu mustahil ketika kampanye perempuan yang jadi caleg itu dipasang di pinggir jalan besar-besar lagi gambar, Semakin rusak. Famin nasi masalan man yatahazzab ila taifatin ayyinatin maka di antara manusia contohnya ada yang bertahasub, berhisik kepada kelompok tertentu. Yukarriyu manhajuha wa yastadallu alaih bil adillati allati qad takunu min alaih. dia menetapkan manhajnya dan kemudian dia berdalil dengan berbagai macam dalil padahal yang sebenarnya dalil itu yang akan menghujainya artinya tidak cocok terus dalil itu bertentangan dengan his kemudian wa yuhamidunaha Ya, setelah dia menetapkan manhajnya dan dia menetapkan dalil-dalil yang sebenarnya dalil itu bertentangan dengan pemikirannya, maka dia akan membela mati-matian. Akan membela mati-matian. Siapa yang menentang? Ya sudah. Dianggap sesat. Wa man dan dia akan menyesatkan yang selain selain kelompoknya. Bahkan bukan menyesatkan saja, kadang mengkafirkan halal darahnya untuk dibunuh. Halal darahnya Allah musta'an. Padahal Rasulullah telah menyebutkan darah dan kehormatan kaum muslim itu untuk dijaga dan dipelihara tidak boleh tumpahkan. Nah ini mereka membolehkan. Hatta ingkar akrobilal hak sekalipun orang yang di luar kelompoknya tadi sebenarnya lebih dekat kepada al hak tidak peduli yang jelas kalau sudah tidak sama dengan prinsip dia maka orang-orang yang di luarnya dia akan mengecap dengan kata-kata sesat sekalipun sebenarnya orang itu dia nih dekat kepada al-haq min hari antaranya pula wa ya'khudhu bimabda man laysa ma'i fahuwa alayya ada yang mengambil mengambil prinsip atau menetapkan prinsip bahwa barang siapa yang tidak bersamaku maka dia menjadi musuhku. Ya, kalau tidak ikut sama dia sudah jadi musuhnya. Maka kata Syekh Ibn Taimin bahwa dan khabith. Ini prinsip yang kami yang keji, jahat. Ya, jahat, khabith, buruk. Lianna hunaka waqatan bain ayyakuna laka aw Karena di sana ada bisa dua kemungkinan ya pertengahan yaitu antara orang yang bersamamu atau orang yang akan memusuhimu. Maka wa kan alaik bil fal yakun alaika wa huwa fil haqiqati ma'ak maka jika ya yang tadi engkau musuh itu dia di atas al-haq maka ya yang menjadi musuh itu tadi Sebenarnya dia apa? Dia di atas al-haq. Pada hakikatnya. Jadi yang menjadi ukurannya itu harus mengikuti dirinya. Harus mengikuti dirinya. Adapun orang lain tidak mengikuti dirinya, sekalipun orang lain sudah di atas al-haq, tidak dianggap sama dia. Tidak peduli. Pokoknya al-haq dianggapnya Al-haq itu berpihak pada dirinya, yang lain itu salah semua. Padahal sebenarnya kalau yang dimusuhi tadi juga di atas al-haq ya sama saja. Lianna Nabi SAW kala karena Nabi SAW menyebutkan unsur akhaka zaliman atau madluman. Nabi menyebutkan tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Jadi kita suruh menolong orang yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Maka banatul zalim antam naahu minazulmi. Maka untuk membantu atau menolong orang yang berbuat zalim, engkau mencegahnya dari dia berbuat zalim. Ini. Orang yang zalim dicegah jangan lagi berbuat zalim. Nah, orang yang tadi memusuhi yang lain dicegah dari memusuhi yang lain. Jangan membangun koida koida yang koida koida itu bertentangan kita dan sunnah. Kemudian mengambil dalil memaksakan dalil untuk mendukung pendapatnya. umpamanya ada yang berpendapat dia mengambil dalil wala taqrabu hadhihi syajarah jangan mendekati pohon ini jangan <coughs> mengambil dari berarti tidak boleh mendekati pohon berini dihantam dari P3 umpamanya dalilnya jangan mendekati pohon jangan mendekati pohon ini ini dalilnya dari Al-Quran jadi untuk dipakai berpolitik. Atau orang memberi peringatan, peringatan Maulid atau Isra Mi'raj atau yang lainnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatannya itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ada nah, dalilnya betul aja tapi salah menempatkan dalilnya. Ditarik ke hawa nafsunya. Maka apalah hizbiyah kasih Islam tidak boleh ada hizbiyah dalam Islam. Kelompok-kelompok. Walihada lama zaharat al-hazaf fil muslimin wa tanawwa turuq tarfarraqatil ummah. Oleh karena tatkala muncul ahzab, kelompok-kelompok pada diri kaum muslimin, maka di sana akan bermacam-macam jalannya sudah berjenis-jenis jalan dan umat akan berpecah belah bercerai-berai wa sara ba'dhum yudillu yudallilu ba'dan wa ya'kul lahm akhihi maitan sehingga sebagian mereka akan menyesatkan sebagian yang lain dan akan memakan daging saudaranya yang mati ya menggibai dan seterusnya lihat dihimul fasyari terhadap hak mereka yang menjadikan mereka apa ini ayat tercerai-berai itu tadi hilang kekuatannya kama qala Allah taala sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman wala tanazahu fatafshalu wa tadhhabu rihukum rihukum Al-Anfal ayat 46 Jangan kalian saling berselisih Menjadikan kalian gentar Dan akan hilang kekuatan kalian Nah saling berselisih Mempertahankan keyakinannya Tidak mau mengembalikan agamanya kepada Aslinya Maka Imam Malik pernah menyebutkan tidak akan menjadi baik umat ini kecuali sebagaimana yang telah menjadi baik awal, yaitu di zamannya para sahabat mereka senantiasa mengembalikan urusan kepada Alkitab dan Sunnah sehingga urusan mereka menjadi baik jadi tidak bisa kita ini mau menyatukan umat tapi dengan prinsip yang berbeda-beda tidak bisa sampai hari kiamat Nabi. Kecuali kita semuanya kembali kepada kita wasunnah dengan satu pemahaman. Pemahamannya para sahabat. Selama tidak mau, ya tidak akan bisa. Masing-masing punya prinsip. Ya ada apa-apa. Kan semuanya tujuannya surga. Jalan sini, jalan sana. Surga ini siapa yang mau didapat? Surga yang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan melewati jalan yang disyariatkan oleh Rasulnya, tidak akan sampai. Mungkin surga berikinannya sendiri yang dia dapat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia raih. Kalau jalannya tidak jalan yang digariskan Allah dan Rasulnya dengan pemahaman yang benar. لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند الشيخ من المشايخ oleh karena itu kita menjumpai sebagian penuntut ilmu yang dia berada di si syekh dari beberapa masyayikh yang tasir lihada syekh bil haq wal batil wa yu'adi min siwa man siwa maka dia membela syekhnya ini bil haq wal batil ya hak dan batil dan dia akan memusuhi selainnya pokoknya serampangan mau benar mau salah penting sama syekh dan akan memusuhi selainnya dan dia akan menyesatkan membid'ahkan la yara anna syaikhahu huwa alim al muslih dan dia melihat bahwa syekhnya itulah yang alim ya yang memberi maslahat Nah ini pedaturi ini. Ya, syekhnya pokoknya sudah. Bahkan sampai hulu. Ya, ini al-batil dibelah. Tidak diindahkan nasihat ulama kibar yang lain. Wamin atau waman siwahu imma jahil al mufsid Padahal yang selainnya itu yang menyelisihnya itu bisa jadi mereka jahil atau mufsid. Ya, memang membuat kerusakan. Wahada walatun kabir. Ini kekeliruan yang besar. Beliau yajibu akhadha qaul man wafaqa qawlahu al-kitab sunnah. Wa qala ashabi Rasul Sallam. Tapi yang wajib untuk kita mengambil ucapannya kalau mencocoki ucapannya terhadap Alkitab wa sunnah dan ucapannya para sahabat Rasulullah SAW. Itu ukurannya. Kalau tidak, ya siapapun dia. Ya, tidak kita memandang siapa dia. Kita ya, sudah melenceng dari kita sunnah dan kaulnya para sahabat, ya masalah selamat berpisah. Karena kita membangun manhaj kita al-wala wal bara di atas al-kitab dengan pemahaman salafus saleh. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Ada kekeliruan dalam menerjemah atau membaca, yaitu memang kelemahan kami. Nah, kita sama-sama saling mengoreksi. Tapi mudah-mudahan paling tidak memberikan manfaat kepada kita agar kita bersatu di atas jalan al-haq tidak berhizib-hizib tidak berkelompok-kelompok ya hisbun wahid kelompok hanya satu yaitu hizbullah kelompoknya Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka lah orang-orang yang akan dimenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala walam sawab subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa huwa wa wa atubu